Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أكرم من شاء من عباده بحب القرآن الذي أكرم من شاء من عباده بحسن المعاملة بالقرآن الذي أكرم من شاء من عباده بالتخلق بالقرآن وصلاة الله وسلامه على من كان خلقه القرآن حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن وأعنا يا ربنا على العمل بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعدكم para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah di penghujung Ramadan. Harapan kita adalah semoga hari-hari yang telah kita lalui dari hari-hari di bulan Ramadan ini yang kita isi dengan bermacam-macam amalan kebaikan. Semoga Allah menerima amal kita semua. Dan dari hari yang tersisa ini, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bisa memanfaatkan. Menggunakan sisa-sisa Ramadan, hari-hari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita keluar dari bulan Ramadan tercatat sebagai perindu Ramadan dan hanya perindu Ramadan yang akan mendapatkan keberuntungan. Di bulan Ramadan, minal aidina wal faizin kembali kepada Allah dengan pengampunan dan mendapatkan keberuntungan dengan pahala yang berlipat ganda. Ramadan akan selalu tiba. Dan Lailatul Qadar pun akan selalu datang. Setiap tahun Ramadan datang dan setiap tahun Lailatul Qadar datang. Akan tapi ketahuilah. Tidak. Semua hamba Allah. Yang bisa melewati Ramadan ia beruntung dengan bulan Ramadan. Lailatul Qadar tiba, pasti datangnya, akan tapi tidak semua orang yang berada di malam hari itu mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah orang yang tidur atau orang yang bangun? Sebab Lailatul Qadar pasti tiba dan pasti datangnya akan tetapi yang akan mendapatkan itu semua adalah orang yang memang di dalam hatinya ada kerinduan untuk Lailatul Qadar. Dan Ramadan pun demikian. Ramadan terus tiba dan Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tapi tidak semua orang yang melewati bulan Ramadan ia beruntung dengan bulan Ramadan. Dan yang beruntung adalah orang yang rindu. Dan adakah kerinduan kita kepada Ramadan yang sesungguhnya? Kerinduan Ramadan akan terlihat di saat menjelang Ramadan dan di saat di penghujung Ramadan. Di saat menjelang Ramadan mereka menyibukkan diri untuk mempersiapkan Ramadan dan di penghujung Ramadan ia merasa. Hatinya berduka karena mereka akan berpisah dengan bulan Ramadan. Itulah tradisi atau kebiasaan para orang-orang soleh. Kalau sudah memasuki hari-hari semacam ini. Tampak daripada diri mereka semacam ada sendu, ada duka. Karena hari atau malam-malam yang Allah melipat gandakan pahala akan berakhir setelah itu. Dan adakah rasa itu di hati kita? Adakah rasa itu di hati kita? Kalaupun belum ada, yuk kita berusaha untuk mencari rasa itu. Dengan menyebut kebesaran Ramadan, mengagungkan Ramadan. Dengan lidah kita terlebih dahulu. Dengan akal kita terlebih dahulu. Semoga dengan itu semua akan tertanam di hati kita makna pengagungan Kecintaan dan kerinduan kepada bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita buktikan di sisa hari-sehari dua hari ini. Ayo, nanti malam masih ada waktu. Tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa kita adalah orang yang senang dengan bulan Ramadan ini. Tidak ada istilah terlambat mungkin dari hari yang kemarin. Berapa hari telah lewat, kita lewati tanpa ada giat kita di dalam beribadah. Atau mungkin kemaksiatan tidak juga kita kurangi. Akan tapi ini loh insya Allah. Masih ada sisa waktu ini. Jangan katakan terlambat. Tidak ada kata terlambat hari ini. Kita semakin giat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Artinya, memperbanyak kita ibadah. Mengurangi kemaksiatan. Memuliakan bulan Ramadan. Di sisa-sisa hari ini. Dan jika seorang hamba sudah benar-benar ia merindukan Ramadan dengan hatinya. Ditandai dengan menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah. Maka itulah orang yang akan mendapatkan gelar keberuntungan. Atau yang sering disebut minal aidina wal faizin. Orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan. Karena janji Allah mengampuni dalam riwayat yang banyak sekali. Imam Bukhari meriwayatkan. Ya man qama ramadana imana wahtisaba ihtisaba. Ghufirallahu min dambih. Yang bangun malam di bulan Ramadan karena mengharap pahala dari Allah itu akan menghapus dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Berpuasanya pun penghapus dosa dan bulan Ramadan sendiri bulan penghapus dosa akan tapi ketahuilah tidak semua yang memasuki bulan Ramadan terhapus dosanya, hanya yang merindukan Ramadan. Memuliakan Ramadan Bahkan sampai dikatakan jika ada orang kerjaannya adalah tidak benar, mabuk atau sebagainya. Akan tapi di saat memasuki bulan Ramadan, dia berhenti alasannya. Karena Ramadan ketahuilah pada akhirnya nanti ini orang akan diangkat oleh Allah. Sebab memuliakan Ramadan maknanya iman. Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Semoga kita adalah termasuk hamba-hamba yang beruntung di bulan suci Ramadan. Baik. Tinggal berapa hari lagi ini insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. La tajuzu tidak boleh. La tajuzu tidak boleh qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an bil ajamiyati dengan bahasa selain Arab. Terjemahan tok. Enggak mau pakai bahasa Arabnya. Itu tidak diperkenankan. Sala'un ahsan al-arabiyyah ta'olam yuhsinha. Baik dia itu bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Jadi membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab tidak diperkenankan. Baik orang yang bisa bahasa Arab ataupun yang tidak bisa bahasa Arab. Artinya biarpun orang ajam kayak kita pun ternyata belajar Al-Qur'an. Ya itu sudah benar. Kenapa kita harus belajar Iqra? Kenapa nggak pakai terjemahan saja? Tidak pernah seperti itu pendidikan dari guru-guru kita mbah-mbah kita dari dulu kan? Mulai kecil kita dulu dengan metode-metode yang paling lama metode Baghdadiyat sampai ada qiraati, ummi, mbu'ah segala macam. Itu semuanya untuk membebaskan daripada ini agar kita belajar Al-Quran. Biarpun orang itu tidak bisa bahasa Arab, tapi tetap Al-Quran dibaca dengan bahasa Arab. Bukan seperti kitab suci, bukan seperti kitab-kitab yang lainnya. Kitab suci yang lainnya yang sudah banyak berubah, lihat ada terjemahan. Orang Afrika dengan bahasa Afrikanya, orang Jepang bahasa Jepangnya, orang Cina bahasa Cinanya. Tapi kalau Al-Quran di Jepang ya begitu sama. Anak kecil ya sudah bisa baca sama. Di Jemaah Amerika sama seperti ini. Karena di dalam Lafad Al-Quran itu ada ijaznya. Yang melemahkan para bujangga-bujangga Arab. Ada satu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa di ditandingi oleh siapapun. Jadi ada ke ke kelebihan, keistimewaan di dalam Lafad Lafad dan huruf-huruf di dalam Al-Qur'an yang tidak bisa tergantikan dengan bahasa apapun. Al-Quran. Sawangkana fi sholati au fi ghairi sholati. Yang jelas di dalam tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Wa in qara'a kalau ada orang baca dengan bahasa asing selain bahasa Arab. Fi sholati dalam sholat dalam tasih tuh tidak sah sholatnya. Hada madhabuna ini madhab kita wa madhabu Malik dan madhab Malik madhab Imam Ahmad. Jumhur ulama. Wa Imam Dawud Ad-Dhahiri wa Bakar Ibn Mundir. Wa qala Abu Hanifah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah berbeda kisahnya. Cuman kita harus tahu perbedaan Abu Hanifah ini bukan berarti Abu Imam Abu Hanifah memperkenankan membaca Al-Quran selain bahasa Arab. Begitu saja. Bukan. Karena dalam hal ini memang Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, jika ada orang melakukan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah misalnya. Maka sholatnya tetap sah. Hanya melakukan satu dosa. Begitu saja. Menurut Imam Abu Hanifah, ya juzu dalika boleh. Wa tasihu bihi sholatu. Boleh sholat dengan Al-Quran dibaca baca pakai bahasa asing. Akan tapi dijelaskan oleh yang lainnya. Termasuk murid beliau ya Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan Asyaibani. Ya juzu liman lam yuhsin. Boleh bagi orang yang tidak mampu. Ada pun yang lam yuhsinu arabiyata yang enggak bisa bahasa Arab. Oleh juzul liman yuhsinuha dan tidak boleh bagi orang yang bisa bahasa Arab. Dan pendapat jumhur adalah yang lebih tepat. Sebab belajar bahasa, belajar membaca bukanlah sesuatu yang amat sulit. Sangat mudah dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga unik sebagian orang Arab sana bingung, bagaimana orang Jawa, orang Indonesia ini yang tidak paham bahasa Arab ternyata baca-bacanya lebih fasih dari orang Arab. Ada Termasuk pembaca-pembaca Al-Quran, murattal, tartil yang bagus yang ada di Indonesia itu belum tentu semuanya faham bahasa Arab. Jadi mengherankan bagi orang Arab sendiri. Dan itulah keunikan Al-Quran. Coba ada orang bisa membaca satu buku yang dia nggak paham. Coba cari. Nggak ada. Ibu pada buku tulisan bahasa Jepang tentang cerita apa saja. Ayo, ada yang bisa baca atau menghafal? Tidak ada. Hanya Al-Quran saja. Orang nggak paham bahasanya tapi bisa. Dan fasih. Matnya panjang. Harokatnya. Al-Quran juga. Nggak ada selain itu. Dan ini keunikan yang luar biasa. Tidak ada orang nggak paham bahasa tapi bisa baca. Itu nggak ada. Tapi orang tidak paham Al-Quran. Tidak paham bahasa Arab. Tapi bisa membaca dengan fasih. Dan bukan saja membaca. Bisa menghafal. Kira-kira gampang atau tidak sih ngapal sesuatu yang kita tidak ngerti artinya? Ayo. Kalau kita menghafal sesuatu yang ngerti artinya, misal gampang misalnya. Setiap hari Ali pergi ke pasar, kebayang. Kalau kalimatnya nggak ada maknanya, nggak ngerti maknanya gimana kita bisa menghafal ya? Susah. Apalagi setebel itu. Dan ini ada orang nggak paham bahasa Arab bisa menghafal Al-Quran. Dan ini hakikat. Sungguh itulah loh Al-Quran yang luar biasa. Fasulun fasal. juzuh dan diperkenankan kiraatul Quran membaca Al-Quran bil qiraati sab'i dengan kiraat sab'ah. Al-mujma'i alaiha. Yang sudah disepakati kebenarannya. Jadi kiraat bacaan Quran yang bisa diambil adalah kiraat sab'ah. Apapun yang anda ambil dari kiraat sab'ah itu maka itu sah dan boleh. Dan itu benar. Wala yajuzu bi ghairi sab'ih. Dan tidak diperkenankan membaca Al-Quran selain daripada kira'ah sabah. Walau riwayat syadzati dan tidak boleh dengan riwayat-riwayat syadzah. Yang tidak mutawatir. Al-Quran semuanya mutawatir. Mutawatir maknanya adalah dinukil dari sekelompok orang jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi Dinukil oleh sekelompok orang yang mustahil berdusta. Mustahil berdusta, mustahil berdusta. Jadi perawi-perawinya itu kalau sudah namanya Al-Quran mutawatir pasti. Setiap generasi perawi jumlah orang yang sangat banyak mustahil berdusta. Jadi tetapnya Al-Quran itu pasti tidak bisa diragukan lagi. Maka mutawatir. Dan selain itu nanti ada kira-kira syadah, al-mangkulah yang dinukil alil qurra'i. As-sab'ati yang dinukil dari qira' sab'ah. Para qira' sab'ah, tetapi bukan dari yang mujma' aleh, bukan bukan dari yang asab sab'ah yang sudah dikokokkan, maka itu gak boleh. Wah saya fil babi sabi' nanti akan datang di bab yang ketujuh insyaallah nanti masalah asab sab'ah nanti ada babnya sendiri. Bayanu tentang keterangan itifak kil Nanti akan dijelaskan bahwasanya kesepakatan kesepakatan para ahli fikih anistitabi untuk diminta tobat. Jadi dianggap salah kalau orang baca qiraah syahadah. Orang baca qiraah syahadah selain daripada qiraah yang sab'ah yang tujuh yang sudah mujma' yang sudah disepakati kalau ada orang baca qiraah syahadah ini dianggap sebuah sebuah kesalahan maka perlu istitab diminta tobat. Man yaqra'u siapapun yang baca dengan qiraah syahadah Idza qara'a biha kalau dia membacanya. Wa qala ashabu dan berkata para ulama mazhab Imam Syafi'i wa ghairuhum dan yang lainnya. La qara'a bi syawadhi. Kalau seandainya ada orang membaca dengan qiraah qiraah syadah tadi. Fi salati di dalam salat batalat salatu maka batallah salatnya. In kana aliman kalau ia tahu Wa ingkana jahilan kalau karena enggak ngerti, maka lam tabtul tidak batal solatnya. Tentunya ini adalah ahlinya. Ada perbedaan, perbedaan, perbedaan bukan perbedaan yang merubah mana. Perbedaan membaca saja. Seperti kufuan menjadi kufuan sebagian. Kufuan menjadi kufuan Cara baca kalau kita hafaz wadduha biasa misalnya. Tapi kalau dauri mengatakan wadduhi malah semuanya wadduhi idha syaji. Itu sah karena itu termasuk kira asabah yang dianggap. Kalau menurut kita Imam Hafiz ada imalah hanya di, di satu tempat misalnya majriha misalnya. Ya, yang lainnya adalah tidak. Jadi ada perbedaan-perbedaan, tapi itu tidak merubah mana dan itu perbedaan para qurra sab'ah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Walam tuhsab lahu tilkal kiraatu. Kalau ada orang membaca dengan kiraat syahadah tidak dianggap sebagai bacaan. Wa qad naqala imam Abu Amr Ibn Abdul Bar Al-Hafidh Imam Ibn Abdul Bar menukil ijma' al-muslimina tentang kesepakatan para kaum muslimin ulama ala annahu sesungguhnya la tajuzul qira'atu bisyadhi membaca Al-Qur'an selain yang qiraah sab'ah tadi, qiraah syadah. Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, tidak boleh orang berjamaah salat di belakangnya orang baca qiraah syadah. Enggak boleh ikut belakangnya. Qala ulama para ulama berkata man qara'a bisyadhi in kana jahilan bihi. Kalau ada orang baca qiraah syadah, qiraah selain yang disepakati tadi, Ingka ada jahilan bi karo karena dia bodoh karena nggak ngerti atau jahilan tahrimihi urifa bidzalika dia tidak ngerti kalau itu haram urifa bidzalika dikasih tahu. Dikasih tahu enggak boleh Pak baca yang benar. Fain ada kalau balik ilai kepadanya au kana aliman bihi atau memang sudah tahu, tahu kok masih baca, aneh-aneh. Uzira ditakzir ta'ziran balighan hukuman yang keras. Cambuk kata apa? Ila ayantahiya an dzalika sampai berhenti dari membaca qiraah syadah. Wajibu dan wajib ala kulli mutamakkinin. Bagi orang yang mungkin minal ingkari bisa mengingkari alaihi kepada yang demikian itu. Wal man'i dan menghalanginya al ingkar hendaknya ia mengingkari alaihi kepadanya wa man'ahu dan menghentikannya. Jadi tugas semuanya kalau ada orang baca kira asyadah untuk menghentikannya. Gak boleh kira asyadah. Kira asyadah. Tidak diperkenankan. Fasulun fasal. Iza tada'a bi kiraati ahadil qurra. Nah, ini masalah. Kalau sudah memulai membaca mengikuti satu imam, hafaz misalnya. Seperti yang kita ikuti. Jadi perbedaan imam qurra itu seperti perbedaan imam dalam madhab begitu loh ya. Dalam fikih ini dalam bacaan. Idza btada bi qiraati ahadil qurra kalau memulai pembacaan Al-Qur'an yang ikuti Imam Hafiz dari Alif Lam Mim dzalikal kita la raiba fi ikut Imam Hafiz misalnya fayambahi maka soyaknya soyaknya Allah ya yazalu dia terus-terus al-qiraati biya ngikuti bacaan tadi enggak olah jangan pindah-pindahlah Mada malkala kalamu murtabitan asalkan pembicaraan di dalam ayat itu masih ada sambungannya masih kisahnya itu nyambung Jangan main coplok ini hafes. Nanti langsung pindah-pindah begitu tidak. Jadi diupayakan tetap di dalam imam tersebut. Waidang idzan irtibatuhu kalau sudah selesai, nggak ada ikatannya, selesai permasalahannya, masuk bab yang lain lagi atau kisah yang lain lagi, falahu maka boleh ayak bi kiroatin, Bi qiraati akhara boleh membaca Ngikuti imam yang lainnya minas sab'ati dari imam yang tujuh tadi. Imam Qurra yang tujuh, Qira'ah yang tujuh tadi. Tapi wal aula tetap lebih bagus dawa muhu terus-menerus. Alal ula ngikuti qiraah yang pertama tadi. Di hadal majlis di dalam majlis ini. <coughs> di sini tidak banyak. Tidak rata-rata sudah jelas kalau di Indonesia sudah jelas semuanya ikut Imam Hafiz. Tapi kadang kita di negeri mana gitu ada perbedaan. Seperti di Hadramut mereka Qur'annya bukan seperti di Anda yang baca bukan hafaz. Dauri mereka ikut bukan selain imam hafaz. Jadi bacanya beda, hurufnya banyak beda. Jadi kita ada rata-rata seperti itu. Ada perbedaan-perbedaan. Makanya kadang kalau orang orang baru bisa kaget, loh kok berubah. Seolah berubah padahal tidak. Memang ada beberapa perbedaan-perbedaan dan itu adalah seperti yang dihadirkan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir jalalainya, beliau selalu mengisyaratkan tentang adanya perbedaan bacaan dari para imam yang tujuh tadi. Baik, nanti akan masuk babnya masalah itu. Faslun masalah adab lagi. kalau ulama berkata para ulama al ikhtiaru yang pendapat yang dipilih hendaknya kalau kita membaca Al-Qur'an itu begini. Ayaqra ala tartibil mushafi. Jadi kalau pengen baca Al-Qur'an hendaknya sesuai tertibnya mushaf. Dari kanan, bukan dari kiri. Artinya kalau setelah surat Al-Baqarah terus urutannya, urutannya, urutannya begitu. Termasuk di saat kita itu membaca ayat-ayat pendek. Setelah waktu ya setelahnya begini. Jangan mundur ini. Jangan ke depan. Misalnya, Fayaqra'ul Fatihah Fatihah dulu. Setelah Fatihah, Pak, Tumal Baqarah. Tumal Baqarah, Ali Imran. Tumma mabada kemudian setelahnya itu. Jadi urutannya itu. Itu sunnah. Hendaknya seperti itu. Kenapa? Sebab Rasulullah itu Diperintah oleh Allah untuk meletakkan seperti itu. Jadi susunan Al-Quran itu adalah wahyu. Nabi yang meletakkannya. Letakkan di sini, ini, di sini. Jadi aslinya ayat itu tidak seperti itu urutannya. Jadi turunnya Al-Quran itu bukan seperti Al-Quran itu. Alif Lamim bukan yang pertama. Al-Fatihah bukan yang pertama. Yang pertama adalah ikhra bismi Akan tapi susunan semacam ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dapat perintah dapat perintah dari Allah untuk meletakkan ini Fatihah taruh di sini, baru Al-Baqarah ini ini ini. Maka karena itu pun karena petunjuk wahyu, maka hendaknya kalau kita ingin membaca pun sebaiknya sesuai dengan itu. Alat tertib sesuai dengan tertibnya. Sawangkor so, abis sholat ya ufi khairih baik dalam sholat atau selain sholat. Kalau misalnya habis baca kulwa, baca kulwa binas selalu balik ke Ali juga nggak apa-apa. Cuman diutamakan seperti itu. Idza qara fi rakaatil ula surat kul a'udzu binas hatta qala ba'du asabina Sehingga berkata sebagian daripada ashab kami, ashab Syafi'i, idza qara fi rakaatil ula, kalau di rakaat yang pertama itu kau baca kul a'udzu birabbin nas. Berarti kul a'udzu binas apa? Habis ya. Jangan ke kul falak, langsung aja membaca surat alfa, lanjutannya muter gitu. Sampai seperti itu. Ini adab saja. Qala batu ashabina berkata sebagian dari pengikut atau ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa istahabu dan disunnahkan idaqar qara'a suratan au yaqra ay yaqra ba'daha allati taliha. Wa istahabu dan disunahkan idaqar qara'a suratan kalau seseorang membaca satu surat Al-Quran. Bisanya membaca surat Al-Baqarah. Disunahkan apa? Ayyakra'a ba'daha. Hendaknya membaca setelah surat Al-Baqarah tersebut. Allati taliha. Surat yang nyusul berikutnya. Wa dalilu hadha. Dalilnya ini semua. Himbauan untuk urut ini adalah. Anna tertibal mushafi. Sesungguhnya tertib urutan mushaf itu. Innama ju'ila kada Dijadikan seperti itu. hikmatin karena ada hikmah. Gak ada sesuatu yang tersembunyi. bayi hendaknya ayyis tersembunyi. Satu hikmah. Satu hal kebaikan yang tersembunyi. bayi maka seyogyanya hafidhu alaiha. Hendaknya orang-orang yang membaca itu menjaga itu hikmah. Illa fima warada syar'u bistithnaihi. Kecuali memang ada contoh dari Nabi yang berbeda. Memang Nabi ada pernah kejadian Nabi membalik seperti itu. Bukan ke belakang, ternyata habis ini ke depan lagi. Ada. Kasolati subhi yaumal jum'ati. Seperti sholat subuhnya Nabi suatu hari, malam Jumat. Yakra fil ula surat as-sajadah. Alif lam sajadah. Pemisahannya di hal ataka. Hal ata ala insan. Sementara hal ata ala insan ini mestinya lebih. Ini bukan urutan. Jadi sajadah. Wafithaniyati hal ata ala insani. Sementara hal hal lisan ini lebih dulu. Jadi tidak sesuai dengan tertibnya. Ini pengecualian yang demikian itu. Masalah Id. Di salat aid bil ula rokat yang pertama qaf. Wa bi tsaniyati iktarabatis sa'atu. Wa sunnatil fajri fil ula. Kul ya ayyuhal kafirun wa bi tsaniyati kul huwallahu ahad. Wa raka'atil witri fil ula rabbikal a'la. Kemudian setelah itu ya kul ya ayyuhal kafirun. Ini masalah urutan. Wa fi thalithati kul wallahu ahad. La. Ini contoh-contoh ini adalah pengecualian. Memang hendaknya tertib seperti itu. Ini kan enggak tertib bukan bukan pendahuluan. Ini enggak tertib celoncong apa? Baca ayat ini pindah ke ayat sini. Ayat sini pindah ayat sini. Dari ini maka sebetulnya ini untuk menjelaskan bahwasanya boleh misalnya kita pertama bismillah surat Al-Baqarah. Baru surat yang kedua adalah surat yang jauh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman sebaiknya berurutan seperti itu. Sebaiknya beru, berurutan tertib seperti itu. Bukan dilarang. Namanya juga adab di sini. Lo khalafal mualata. Kalau berbeda. Kalau melanggar urutan tersebut. Beriringannya Misalnya setelah Fatah Bakar Bakar Al Imran. Kalau melanggar ini Bakar asuratan la talil ula kemudian membaca surat yang tidak mengiringinya. Maksudnya melompat itu. Surat ini ini tidak dibaca, melompat lagi. Bagaimana? Au tertib atau tidak sesuai dengan tertibnya. Fakor asuratan baca satu surat. Tumakor asuratan qoblaha kemudian baca surat sebelumnya misalnya. Baca kul a'udzu birabbin nas. Setelah baca Allah Nas kemudian baca kul wallahu ahad. Ya boleh. Jaza boleh. Ini tadi hanya adab dan tata krama saja. Cuma selagi itu adab dan tata krama, kenapa tidak kita amalkan selagi masih bi bisa. Faqad ja'a bidzalika atharun katsiratun telah datang riwayat-riwayat yang banyak. Waqad kora Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah baca fi roka'atil ula di rokaat yang pertama minas subhi di salat subuh bil kahf. Surat Al-Kahfi. Bisaniyati dan di kedua Yusuf. Surat Yusuf. wakat kariha jama'atun sebagian wakat kariha dan telah tidak senang, maksudnya tidak tidak tidak bukan sesuatu yang haram. Tidak senang jama'atun sekelompok ulama mukhalafat tertibil mushafi berbeda dari ngikuti tertibnya Al-Qur'an. Jadi ada sebagian yang berpegang pokoknya harus tertib. Kenapa tidak? Mengulas lagi masih bisa. Urwa ibn Abi Dawud anil Hasan ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Al Hasan annahu kana yaqra'u mukhalafatar tertibil mushaf bahwasanya beliau Al Hasan tidak senang kalau membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Wa bi isnadih sahih dan dengan sanat yang sahih an Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu ditanya dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mangkusan." Ada orang baca Al-Qur'an di balik bukan urutan. Bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Setelah ayat ini pindah ke atas, ke atas gitu. Pokoknya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Dalika orang itu mengusul kolbi. Kebalik juga hatinya itu. mengusul kolbi. Kebalik juga hatinya. Maka tetap sebaiknya adalah dengan urutan-urutan sesuai dengan tertibnya mushaf. Cuman ingat, kalaupun tidak tertib pun juga boh, boleh. Wa amma qira'atu surati min akhiriha ila awaliha. Tapi kalau baca surat dari akhir ke atas ke awal itu fa mamnu'un man'an muakkatan dilarang. Contohnya apa? Dari belakang haram. Oh, haram kok dicontohkan gimana ya? Jangan dicontohkan. Ya misalnya Fatihah dari belakang, bukan dari Alhamdulillah, dari walau dolin dulu, walau dolin ke atas itu. Nah, itu enggak boleh. Bukan main-main itu namanya. Apakah ada? Ya tidak tahu. Sebab ada orang hafal Alfiyah Ibnu Malik itu katanya dari belakang. Eh, aneh-aneh ya. Ada orang hafal Alfiyah Ibnu Malik dari belakang. Top bener tuh. Dari belakang. duduk-duduk naik ke atas. Cuman itu bukan Al-Quran. Ya suka-suka lah. Tapi kalau Al-Quran jangan. Bainau sebab yang demikian itu. Yudhibu menghilangkan ba'adudurubil ijaz. Tentang keijazan. Ijaz itu adalah kekuatan yang luar biasa yang ada pada Al-Quran yang bisa mengalahkan bujangga-bujangga. Ijaz itu kekuatan. Kayak mukjizat itu bisa mengalahkan mukjizat itu menantang orang-orang yang mengingkarinya. Jadi kayak Al-Quran itu ditantang. Ah, apa itu Muhammad itu adalah penyair ini. Pembuat syair. Dipikir Quran syair. Oh bukan. Kalau ente menganggap syair, ente buat syair. Tidak bisa ditantang. Termasuk pujangga-pujangga besar pun tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bahkan siapapun yang ingin membuat seperti Al-Quran dihinakan oleh Allah. Karena Al-Quran memang bukan omongannya manusia kalamullah. Ada orang-orang besar hebat waktu itu. Pujangga-pujangga besar ingin menandingi Al-Quran. Padahal mereka pujangga di saat menyusun syair indah. Tapi di saat mencoba menandingi Al-Quran jadi rendah. Jadi bahan tertawaan. Jadi ijaz itu seperti itu. Jadi lafadznya itu ada makna ijaz. Mengalahkan bujangga-bujangga. Sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh para bujangga-bujangga. Ada seorang pendusta dan dia aslinya penyair. Datang Dibacakan surat Al-Fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alim ababil tarbihim bicara min sijil il il il indah. Eh jangga mau bikin tandingan. Alfil gajah wa khurtumuhu tawil lucu ya nih. Dia membuat tandingan akhirnya malah ditertawakan oleh orang orang di kiri kanannya. Karena apa? Enggak bisa menandingi Al-Qur'an. Itulah Al-Quran luar biasa. Wa hikmat tertibil ayat. ayati. Kalau orang baca Al-Quran dari belakang gitu. Itu menghilangkan hikmah tertibnya ayat. Wa qatrawa ibn Abi Dawud an Ibrahim an-Nukhai. Ibn Abu Dawud meriwayatkan dari Ibrahim an-Nukhai. Al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil. Iya, iya. An-Nukhai adalah imam dari tahun tabi'in. Mujtahid dari tabi'in. Imam besar. Dan juga berarti dari Imam Malik bin Anas dari Imam Malik bin Anas annahuma sesungguhnya Imam Malik bin Anas dan Imam Nukhai dua-duanya ada mujtahid besar, besar. Kariha tidak senang kalau ada orang baca kayak gitu. Dalika wa anna Malikan kana ya'ibuhu dan Imam Malik mencela, awas kalau ada orang ini enggak benar nih. Bayakul hadza adim. Oh, ini pelanggaran besar. Baca Al-Qur'an kok begitu? Enggak ada. Baca Al-Qur'an yang benar ngapain aneh-aneh. Wa ma ali sibyan lah ada pun mengajari anak kecil ini. Wa matali musiban ada pun mengajari anak kecil min akhir mushaf dari belakang juz amma dulu seperti orang Indonesia. Ila awalihi baru ke depan. Kul wallah dulu ke atas. Satu. Naik. Fahasanun baik-baik saja. Laisa min hadzal bab. Ini bukan urusan menukar ayat tadi. Membalik ayat dari belakang. Tidak. Sebab selesai. Kul wallah selesai. Ya, kul adrobinas dulu, falak, kul Allah, naik ke atas, tabat, seterusnya. Itu gak apa-apa. Fa'inna dalika, sebab yang demikian itu kiro'ah mutafasilah. Sudah selesai, kulhu selesai. Ayat ini selesai, gak apa-apa. Yang demikian itu seperti yang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia. Fi ayamin muta'adidah, itu kan dipotong-potong. Kulhu, hari pertama, Besok tabat, hari kedua fi ayamin muta'addidah, tidak sah, di hari yang banyak berbilang. Maksudnya bukan bukan bukan orang acak-acak, tapi memang ini diajari ayat ini dulu, besok ayat ini, besok ayat ini, tapi mulainya kan dari belakang. Bisa nggak apa-apa itu? fi min tashilil khifti alihim yang demikian itu ada makna kemudahan untuk menghafal. Memang itu memudahkan menghafal bagi anak kecil yang pemula, mulai dari juz amma atau mulai dari ayat-ayat pendek yang paling belakang itu agar mereka mudah untuk memulai atau belajar hafalannya wallahu a'lam bissawab sampai di sini saja insyaallah Syukran kasir kami mengucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah menjelaskan kitab atlibiyahnya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat amin ya rabbal alamin untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab adapun untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan kepada jamaah bapak-bapak satu pertanyaan dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan dengan satu orang satu pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, menurut ajaran agama Islam, mana yang harus didahulukan atau mana yang harus diambil apabila kita datang ke masjid tetapi waktunya mendesak ke sholat fardu? Apa tahiyatul masjid? Apa obliyah? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, Buya dan Umi sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Amin. Punten Buya, saya pernah dengar Buya mengatakan kalau ada seorang murid mencintai seorang guru itu sebuah karunia. Tapi mohon maaf kalau saya salah dengar. Yang mau saya tanyakan sejauh mana batasan-batasan kami sebagai murid dalam mencintai atau merindukan dan memuliakan seorang guru. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah seseorang memasuki masjid, di hadapannya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian setelah itu atau sholat qabliyah atau sholat fardu sekalipun. Yang harus diketahui pertama bahwasanya setiap orang masuk masjid dihimbau untuk hormat ke masjid namanya tahiyatul masjid. Yaitu dengan melakukan sholat. Agar tidak langsung du duduk. Maka penghormatan untuk masjid adalah sholat. Dan sholat itu namanya sholat tahiyatul masjid. Adapun jika di hadapan orang tersebut ada sholat fardu atau sholat qabliyah, Anda boleh suka-suka. Kalau memang waktu Anda senggang, kosong, longgar, lakukanlah sholat qabliyah, eh, sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Kemudian setelah itu Anda melakukan sholat qabliyah. Senggang waktunya, kemudian setelah itu Anda melakukan sholat fardu. Luar biasa. Anda melakukan keutamaan, keutamaan, keutamaan. Karena Anda melakukan tiga sholat. Jika kasusnya waktunya tidak selonggar itu, wah ini kalau sampai tahiyat, kemudian kebliyah, kemudian sholat fardu, saya nggak bisa. Terus bisamu apa? Kalau ya kalau dua rokaat, kemudian fardu mungkin. Nah dua rakaatnya apa? Nah dua rokaat anda jadikan tahiyat al masjid, anda gab, apa? Anda melakukan kebliyah, tanpa harus anda barengin dengan tahiyat al masjid, maka anda pun sudah mendapatkan pahala tahiyat al masjid. Coba Allah tahu sholat qobliyah saja. Karena tidak ada waktu lagi. Anda sholat qobli, qobliyah. Maka lebih utama seperti itu. Anda niat qobli, qobliyah. Anda melakukan sholat qobliyah. Maka secara otomatis Anda mendapatkan pahala tahiyat al-masjid. Dan ini tidak boleh digabungkan sholat ini. Karena apa? Qobliyah adalah sholat rawatib. Tidak bisa digabung niatnya dengan sholat yang lainnya. Berbeda kalau anda punya wudhu. Anda ingin sholat wudhu, sholat karena wudhu, maka boleh digabung dengan tahiyatul masjid. Niatnya saja, tahiyatul masjid sama sholat wudhu. Allahu Akbar, beres. Tapi kalau tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah nggak boleh. Agar tapi niatnya qobliyah saja, pahalanya tahiyatul masjidnya sudah ada, dapat. Lah kok nggak ngejar semuanya? Karena imam sudah berdiri mau sholat fardu. Maka nggak usah pakai qobliyah, nggak usah pakai tahiyatul masjid, langsung saja sholat fardu, tapi dapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa dapat pahala tahiyatul masjid? Sebab Anda sudah melaksanakan perintah bahwasanya kalau masuk masjid langsung so cuman sholatnya fardu. Langsung saja sholat fardu, maka mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala tahiyatul masjid biarpun tanpa ni, niat itu. Kemudian masalah mencintai. Cinta ini adalah maknawi ya. Di sini tentunya mencintai seorang guru yang dimaksud mencintainya cinta karena Allah. Bukan urusan syahwat dan sebagainya yang kita bahas. Ini masalah lain. Jadi kalau seorang murid mencintai gurunya, itu wajar. Mencintai guru dan semestinya seperti bukan saja guru, guru pun harus mencintai murid. Akan ah, tapi makna cinta ini kadang diolah oleh hawa nafsu menjadi urusan syahwat. Aku mencintai guruku sudah beda ceritanya. Itu tidak benar. Jadi kita mencintai guru maknanya mengagumkan, memuliakannya. Kita siap mendengar perintahnya, siap berkhidmat untuknya. Itu makna cinta. Dan cinta itu kalimatnya satu, tapi diarahkan dengan orang yang berbeda menjadi beda. Seorang suami berkata cinta kepada istri, berbeda dengan di saat seorang bapak berkata kepada sang anak, aku mencintaimu wahai anakku. Berbeda. Kalimatnya sama. Jadi di sini harus dijelaskan, maka khususnya kalau seorang murid perempuan berkata kepada gurunya yang laki-laki, aku cinta kepadamu wahai guruku, hati-hati, takut masuk buat fitnah nanti. Akan tapi makna cinta itu adalah memang harus ada kecintaan. Artinya cinta itu adalah ya betul membela. Kalau gurunya disakiti dia tidak rela gurunya ini. Kalau punya kelebihan dia akan membantunya. Kalau ada dia akan mendengar omongannya makna cinta dan tanpa cinta nggak bisa. Seperti cinta kepada Nabi nggak ada lintasan syahwat di situ. Apa yang kita bayangkan syahwat waktu bicara cinta kepada Nabi? Cinta ke Rasulullah. Orang mendengar Nabi menangis. Apa cinta apa itu? Ya cinta itu harus ada cinta. Cuman nanti ada hati-hati. Guru murid bahasa cinta-cinta. Kita harus saling mencintai wahai santriku. Oh, wahai guruku. Wahai murid. Harus masuk bab hawa nafsu dan syahwat tadi. Jadi makna cinta di sini adalah memang cinta itu adalah bagaimana kesiapan kita untuk berkorban. Al-hubbu yabdul. Al-muhibbu yabdul. Orang mencinta itu akan selalu berjuang untuk berkorban untuk yang dicintainya. Jadi kalau suruh belajar mau dengar atas dasar cinta, kalau nggak ada cinta susah. Seorang murid yang mencintai gurunya akan mudah patuh kepada gurunya. Mahabbah, taluk ikatan, lihat. Pasrah. Itu cinta. Sehingga sama gurunya harus begini. Kadang-kadang tidak masuk akal itu. Apalagi dalam dunia tarbiyah itu. Maka didahulukan mahabbah. Hubbul ustad, hubbul syekh. Cinta guru itu menghantarkan kepada keberhasilan. Kepatuhan itu pun tidak banyak artinya jika tidak didasari makna kecintaan tadi. Termasuk kepatuhan kepada Nabi. Tidak ada artinya jika tidak didasari cinta. Orang patuh belum tentu cinta. Tapi kalau orang cinta pasti patuh. Orang patuh belum tentu cinta. Seorang karyawan sangat patuh dengan bos. Jadi tanya apakah kamu cinta bosmu? Eh, cinta apaan? Lah kok patuh? Ya kalau tidak patuh nggak digaji. Loh kan? Jadi orang patuh belum tentu cinta. Tapi kalau orang mencintai, pasti dia akan mengikuti, meniru, dan sebagainya. Nah, makna cinta. Dan datang tidak ada hubungannya dengan syahwat. Coba kekaguman seorang anak muda. Karena saking senengnya nonton film. Kagum sama seorang artis. Sama-sama laki-laki. Lihat. Sama-sama laki-laki. Atau anak gadis yang kagum dengan seorang artis. Karena sering nonton film. Ini bukan hari pengajian pokoknya. Ini contoh saja yang di luar. Kekaguman seorang anak gadis dengan seorang artis perempuan. Menumbuhkan kecintaannya. Apa yang terjadi pada anak gadis tersebut? Lihat. Potong rambut pengen niru kayak rambutnya dia. Bajunya kayak dia. Lenggot-lenggotnya kayak dia. Lu kenapa begitu? Karena ada cinta di dalam hati maka mengikutinya. Nah itu ada cinta. Jadi cinta bukan kalimat yang terucap. Bukan. Kalimat terucap itu adalah ucapan cinta. Cinta adalah maknawi. Tidak bisa diterangkan. Kapan orang ingin menerangkan cinta tidak lagi mengerti apa itu cinta. Ya kita. Pokoknya begitulah. Aku patuh, aku manut. Itu cinta. Jadi gitu. Jadi cintanya guru kepada murid ada batas-batasan syariat. Jangan sampai dikemas dengan dengan dengan kalimat-kalimat. Kita harus saling mencintai guru, harus cintai murid dan sebagainya. Dan semuanya faham makna ini sebenarnya. Katakan seorang ibu mencintai anaknya. Apa maknanya? Rela lihat anaknya makan dulu. Menanakkan nasi dengan penuh kasih. Nyusui dan seterusnya. Itu makna cinta. Lah kalau seorang murid kepada guru. Lah karena menempatkan guru sebagai ahli ilmu, ya urusannya ilmunya. Seorang ibu mencintai anaknya karena anaknya butuh susu, diberi susu. Hubungannya seperti itu. Baik, itulah makna kecintaan. Kemudian batas-batasannya penghormatan tetap harus ada, tapi tidak boleh berlebihan keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi. Sangking menghormati gurunya, masya Allah. Saya Buya Yahya ya, guru saya mau cium tangannya. Lah, Anda perempuan tidak usah salaman dengan saya. Ini kan tidak menghormati kalau tidak cium tangannya. Nggak perlu. Dan kalau perlu perlu melanggar. Misalnya saya panggil. Anda seorang anak gadis saya panggil. Dipanggil ke kamar. Kan saya wajib patuh dengan dulu. Oh nggak ada. Ada batasan syariat. nggak boleh masuk kamar saya sendirian. Haram. Jangan alasan kan harus patuh dengan guru. Ini bagaimana ini? Nggak ada. Syariat harus dijalankan. Nggak ada. Enak aja kiai manggil muridnya yang cantik-cantik pilih suruh kamar mijitin ini. Nah, nggak ada seperti itu. Jadi tetap makanya kalau ada santri ngadep sendirian itu dirotan nanti itu. Jadi santri itu berdua, bertiga ngadep. Karena haram berdua untuk baca Al-Qur'an pun tidak boleh. Apalagi hanya ngobrol. Tidak ada, perlunya untuk bersalaman. Nggak ada mengganggu, Nggak ada nggak. Nggak ada mengurangi penghormatan Anda kepada seorang guru. Tidak ada yang salaman pun, tidak ada mengurangi pun. Tidak pernah dinilai tidak terus tidak menghormat. Salaman bukan jaminan penghormatan. Jadi seperti itu. Jadi makna cinta itu adalah akan terbaca dari perilaku. Adanya di dalam hati akan tapi hati akan menggerakkan matamu untuk memandangnya dengan hormat dan penuh kasih. Yang menjadikan lidahmu akan bertutur kata indah penuh dengan kelembutan. Yang menjadikan anggota tubuhmu penuh dengan ketawaduan. Itu adalah cinta yang ada di dalam hatimu. Akan mengkontrol seluruh anggota tubuh untuk patuh, untuk diarahkan kepada yang dicintainya. Jadi cintanya bohong, ngomong cinta. Kayak seorang istri ngomong, aku bang, aku sungguh cinta sama abang. Luar biasa. Cintaku pada abang tidak ada tandingannya. Lebih gede dari gunung Himalaya. Oh, cintanya. Tak taunya suaminya, tolong ma neng, tolong buatin kopi neng. Abang yang penting aku cinta. Adapun kopi abang buat sendiri aja. Ini nggak ada begitu tuh. Jadi bohong, ngaku cinta tapi patuh enggak ya. Jadi gitu loh. Kalau ngaku cinta kepada guru Anda dengar surah hafalan-hafalan, suruh ngaji-ngaji, kan dilarang-dilarang ini haram-haramnya. Nah, itu baru itu cinta ke guru. Ya. Sama cintanya guru kepada murid seperti itu akan selalu berjuang bagaimana mendidik muridnya. Sampai kadang rela tidak makan, rela tidak ini. Seorang guru yang baik, Masya Allah. Ya diinginkan bagaimana muridnya benar, bagaimana muridnya baik, bagaimana muridnya menjadi orang yang berhasil. Itu cintanya seorang, seorang guru kepada murid. Ini saja insya Allah. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan tertulis. Aduh, aduh, aduh. Istri kakak saya itu banyak mendorotnya. Tidak sholat, tidak puasa, pinjam renten, sombong, suka buka aib, tidak ngurus anak. Ya dibuanglah. Perempuan begitu mau diapain lagi? Hah? Dididik gak bener. Terus gak tahu pertanyaannya apa ini. Istri kakak saya begitu. Gak sholat. Gak sholat saja sudah perlu untuk dijauhkan dari anak-anak kok. Tambah lagi gak puasa. Ngutangan. muka aib Masya Allah. Jadi tolong harus ada tegas dalam sebuah rumah tangga wahai para suami. Jangan sampai ada di rumah kita orang yang tidak sholat. Kalau ada seorang suami punya istri yang tidak sholat, dia maksiat sepanjang waktu. Seorang istri mempunyai suami yang tidak sholat maksiat sepanjang waktu. Ketahuilah bahwa seorang istri yang menanakkan nasi untuk suami adalah pahala. Yang mencucikan baju untuk suami adalah pahala. Akan tapi jika ternyata seorang istri yang menanakkan nasi, memasakkan nasi, mencucikan baju untuk suami yang tidak sholat jadi maksiat. Jadi dosa. Seorang suami mencari nafkah, kami sering ulang-ulang. Hukumnya wajib dan pahalanya gede. Memberikan uang kepada istrinya adalah pahalanya gede. Tapi jika ternyata seorang suami memberikan nafkah untuk istri yang tidak sholat jadi maksiat. Allah. Rugi sudah capek kena terik matahari masuk neraka tuh. Baik. Ini ada pertanyaan lain. Bagaimana seseorang menanyakan kabar yang lawan jenis melihat media Facebook. Subhanallah. Media itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi jelek. Ada bertanya gimana kabarnya? Radioku buat salam-salaman laki perempuan. Salam pada dasarnya adalah baik, sapa adalah baik. Akan tapi lihat. Jika sudah niatnya jelek, misalnya hanya untuk menuju kepada hubungan yang tidak halal, maka itu pun menjadi tidak baik. Facebook adalah hal-hal yang aslinya bukan sesuatu yang terlarang dan bukan sesuatu yang wajib. Akhirnya mubah karena media komunikasi. Akan tapi jika Facebook nanti digunakan untuk jelek ya jadi jelek. Misalnya ada orang nitip salam gimana kabarnya si fulana. Nah, anda tinggal beri kabar kalau memang Anda lihat ini pertanyaan benar dan dia kenal, Anda jawab, oh dia baik-baik saja, nggak ada masalah. Seperti kami bertemu dengan Anda. Anda sebagai seorang Anda gadis bertanya, saya bertanya, mana temanmu yang kemarin? Anda jawab, oh baik, selesai. Dan kalaupun seandainya kami bertanya, salam kepada temanmu. Anda bisa menangkap salam saya main-main atau tidak? Eh, mana temannya kemarin itu? Salam ya. Nah, ini kan beda. Jangan itu kurang ajar. Tapi kalau saya bertanya, mana temannya kemarin? Anda, Masya Allah ya. Salam ya. Nah, nah, Pak. Jadi semuanya orang bisa membaca ketulusan, kejujuran. Dan tolong jangan main-main salam, sapa-sapaan itu ya. Kemarin sudah kita ingatkan, kalau orang main-main salam akan mencelaka orang itu. Karena salam itu doa. Jangan menyampaikan salam hanya untuk untuk main-main. Assalamualaikum. Assalamualaikum. doa ya Allah. Limpahkan keselamatan kepada si fulana. Kepada ini. Nah kalau kita sudah main-main salam artinya merendahkan doa. Artinya kita tidak bakal diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan tertulis. Saya saya mau tanya, apakah hukumnya mencintai seseorang yang sudah berkeluarga? Maksudnya apa ini? Cinta itu sebelum pernikahan bukan sesuatu yang benar. Di dalam pernikahan tolong ambil rumus yang benar. Pernikahan dibangun, cinta dibangun di atas pernikahan dan jangan pernikahan dibangun di atas cinta. Ini musibah kalau nanti dibalik. Cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Cinta dibangun di atas pernikahan. Jangan pernikahan dibangun di atas cinta. Kalau pernikahan dia dibangun di atas cinta akan menjadi petualang cinta. Mencari cinta dulu baru bangun pernikahan. Lihat. Ini musibah. Budaya pacaran dan segala macam. Tidak seperti itu caranya membangun rumah tangga yang baik. Kenapa anda menjatuhkan hati anda kepada orang sebelum pernikahan? Itu salahnya sendiri terseksa. Giliran ditolak stres kapok tuh. Situ, situ. Dan orang kalau sudah menjatuhkan cinta dulu tuh orang menjadi bodoh. Tidak bisa milih. Manusia sejagat tidak ada lagi kecuali dia. Biarpun hitam tetap pokoknya kalau tidak dia nggak mau. Bodoh benar tuh orang jatuh cinta itu. Tapi kalau orang netral hatinya kosong, pilihannya manusia sejagat. Tidak cocok ini, pindah ini. Nggak ini, ini. Pilihannya bebas. Jadi itu menjaga hati. Dan jaga hati sudah. Kalau tiba-tiba hati kita jatuh, cinta misalnya, tiba-tiba dibatasi. Tidak boleh dilanjutkan sampai derajat gandrung tergila-gila. Enggak begitu. Akhlaknya seorang muslimah yang baik. Jangan nyiksa diri lah. Sudah terlanjur mencintai dianya enggak ingat belas. Ayo sakit udah. Apa lo? Oh, berhayal nanti. Waduh, nulis puisi setiap hari. Hayalan. Allah. Bukan seperti itu ya. Kalau ada orang mencintai, barangkali ada ketertarikan maksudnya. Siapa anda? Kalau anda seorang perempuan, kemudian ada ketertarikan dengan seorang laki-laki yang sudah punya suami istri karena seorang laki-laki masih mungkin untuk menikah dua dan tiga. Barangkali hanya sekedar saya pengen dinikahi dia, mungkin itu sesuatu yang wajar akan tapi lihat. Anda harus pikirkan. Sejauh mana rasa di dalam hati anda kalau sudah derajat hayal-hayalan itu menjadi gak benar. Tapi kalau seorang laki-laki, na'udzubillah. Seorang perempuan yang sudah punya istri, eh suami, tiba-tiba seorang laki-laki tersebut Kok pikiran yang macam-macam itu naudzubillah busuk. Yang perempuan pun juga bukan sesuatu yang baik. memikiri orang, memikiri suaminya orang yang baik itu. Ya. Jadi jangan-jangan seperti itu. Jadi anda harus benar-benar membersihkan hati anda dari hal-hal yang semacam ini. Seorang perempuan ya yang mulia adalah di saat sudah punya kebutuhan untuk menikah, dia akan komunikasikan yang baik. Dengan orang-orang yang baik, agar dapat yang baik. Makanya jangan ragu untuk bertanya. Jadilah wanita-wanita cerdas seperti Sayyidah Khatijatul Kubro Melihat orang baik didatangi, dilamar. Perempuan lamar duluan tidak apa-apa. Saya punya anak perempuan. Nanti kalau ada orang pantas cocok, saya lamar. Ngapain nunggu-nunggu? Iya kalau dilamar anak saya. Hanya kebodohan orang saja nunggu dilamar. Siti Khotija mencerdas. Ini ada orang baik. Ganteng, akhlak yang mulia. Padahal Siti Khotija umurnya lebih banyak dari Rasul. Allah datangi, ngirim keluarganya. Barangkali, waktu itu belum jadi Nabi, barangkali Muhammad mau dengan keluar dengan Khadijah. Ternyata disambut. Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian. Punya seorang anak perempuan, Sayyidah Khafsah. Melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang baik, didatangi, wahai Abu Bakar. Aku punya seorang anak perempuan namanya Khafsah. Barangkali kau ada perlu dengan anakku. Sayyidina Abu Bakar diam. Berarti tidak diterima. Pindah ke Sayyidina Osman. karena pengen punya menantu yang baik. Ya harus begitulah. Sayyidina Osman ditawari diam tak. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen punya menantu baik kayak Abu Bakar, kayak Osman. tapi Abu Bakar sama Osman kok juga gak mau dengan anak saya. Allah. Kayaknya sih ngenes. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Eh, Umar, jangan khawatir. Yang akan menikahi putri Mukhafsah orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Bingung. Siapa ada orang lebih bagus dari Bakar Osman ya Rasulullah? Yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Loh. Mendapatnya lebih hebat lagi. Karena berusaha. Ini nunggu. Ya dapat rongsok nanti tuh. Cuman caranya yang benar. Bukan obral. Hei siapa mau sama anakku? Siapa mau anakku? Bukan begitu. Ada dengan cara leng Ajukan kepada seorang ustadz kiai. Saya punya anak perempuan. Umurnya begini, sesuai Barangkali ada orang soleh. Hebat. Apa? Seperti itu orang-orang soleh itu. Akan menangkap. Suka orang gaya gengsi-gengsi. Sudah model begitu gengsi. Terus siapa yang ngelamar ente nanti? Pacaran tidak gengsi. Ngelamar geng. Ya ben, ini gimana ini ketukan? Pacaran malu seharusnya. Tapi anda kalau dia terima gak apa-apa. Waduh rakelong istilahnya. Tidak ada yang kurang sedikit pun kan. Jadi jadi wanita itu seperti itu. Mulia. Tidak remeh. Pacaran no. Tapi kalau ada hajat, itu laki-laki kayaknya baik. Dicoba. Barangkali nanti setuju, oke. Okay. Kalau tidak, selesai. Enggak kepikiran. mikirin orang yang mikir. Kan pusing. Jelaskan urusannya. Makanya biasanya ada anak-anak. Jelaskan urusannya. Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Makanya termasuk diantaranya menjaga hati di sini. Kalau urusan dengan kami, kalau ada orang datang kepada kami minta nikah, Jangan bilang tahun depan nikahnya itu dapat saya marah nanti. Kalau Buya saya pengen nikah, ya sudah. Dapat hari ini, minggu depan harus nih nikah. Karena apa? Setan luar biasa. Tunangan satu tahun, pusing satu tahun. Bodoh benar ya. Jujur kalau orang tunangan kira-kira menghayalkan pasangannya atau tidak? Ngelamun, mau tidur ini. Ini kan kerusahaan hati semuanya. Tunangan 6 tahun. Ya Allah. Tunangan tuh sehari aja. Itu sudah kelamaan. Jangan dirusak hati apalagi pacaran. Pacaran haram. Al-Quran itu melarang melihat. Kulil mu'minina min absarihim. Tutup mata. Jangan lihat. Ini. Karena apa? Nanti masuk di hati angen-angen Lah kalau orang pacaran ngelamun enggak kira-kira? Mau makan inget dia, mau tidur inget dia, mau dia. Kelihatan terus nih. Kok ada orang mengatakan pacaran boleh? Itu dari mana itu? Mustahil orang pacaran tidak menghayalkannya itu. Subhanallah. Dan syahwat kadang-kadang muncul. Mustahil di saat bangkit syahwatnya tidak menghayalkannya itu. Makanya ini harus hati-hati dalam hal semacam ini. Jadi tadi yang bertanya, jangan menjatuhkan cinta seperti itu. Kalau anda memang butuh menikah, anda sampaikan dengan cara yang benar. Dan dia orang yang bisa dinikah dengan anda. Kalau tiba-tiba tidak mungkin ya, tiba, jangan dibahas misalnya istrinya orang dicintai. Ya nggak boleh, naudzubillah. Kalau dia perempuan misalnya, yang bisa dinikahi, Anda lah wartawan. Anda istiqoroh dulu, Anda lihat, kalau mau Anda maju. Pokoknya tidak boleh main api di sini. Takwilah bab zina jangan dibuka. Walau tak zina, jangan kau dekat-dekat zina. Mendekati zina itu yang dilarang. Zinanya jelas dilarang. Yang dilarang lagi mendekati zina. Dekati zina itu kayak apa sih? Yaitu budaya pacarannya saat ini marak di mana-mana. Orang berzina nggak ada langsung berzina. Berangkat dari pacaran. Pacaran itu membiasakan untuk mendekat ke zina pelan-pelan. Pertama ngomongnya masih biasa-biasa. Senyum-senyum ini-ini. Terus semakin lagi semakin pa parah. Belum apa-apa sudah papa mama nanti. Ya. Sudah gitu mulai cerita jorok dan sebagainya. Bagit sahwat dan sebagainya. Setan masuk. Uh, terjadilah zina. Baik. Jadi jangan seperti itu. Kalau ini yang bertanya ibu, ibu tidak seperti itu caranya atau adik putri, kalau anda ingin menikah, anda dengan cara yang benar. Datangi keluarganya. Anda nyuruh keluarga anda untuk datang keluarganya, kemudian anda proses. Kalaupun tidak, segera urusan anda selesai. Kalaupun jadi pun segera selesai. Tapi kalau masalah cinta, cinta, cinta begitu, nggak ada. Jangan seperti itu. Itu merusak hati dan merusak pergaulan, membuka pintu zina, naudzubillah. Zina menjadikan orang hina di dunia dan di akhirat. Busuk di dunia dan di akhirat. Kita doakan. Karena begitu hinanya masalah ini, semoga Allah menjaga kita dari zina. Yang pernah terpeleset dalam zina, semoga Allah mengampuninya. Menutup aibnya. Dan menjadikan dia benci kepada zina dan mengganti dengan yang halal. Mari kita tutup dengan doa. Insya Allah pengajian masih ada besok ya. Besok tanggal berapa? Pokoknya kalau nanti, kalau begitu ditutup. Insya Allah berjalan. Tidak ada yang datang pun saya ngaji dapat pahala kok. Dan pengajian itu harus ada. Pengajian datang tidak datang ada mana. Alhamdulillah masih terus banyak jamaahnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna unsurna wa la takhzulna wa afina wa la tu'bridna, wa akrimna wa la tuhinna. Wa tirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami Allah. Dengan hati yang bersih ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Rindukan kami kepada semua yang kau cintai, ya Allah. Dan cintakan kami kepada semua yang kau cintai, ya Allah. Bencikan hati kami kepada semua yang kau benci, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan dendam, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki dan kesombongan. Ya Allah yang maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Ya Allah maha tahu tentang hati kami, kami mohon ya Allah. Jagalah hati kami dari bermacam-macam penyakitnya. Dan kami mohon ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Semua yang ada di tempat ini adalah hambamu ya Allah. Mereka datang ke tempat ini karena mereka punya hajat. Hajat mereka adalah ingin selamat. Maka berikan keselamatan. Hajat mereka ingin bahagia, berikan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Saling menghormati karenamu ya Allah. Saling berkorban karenamu ya Allah. Sehingga gerak dan langkah kami membawa pahala di hadapanmu ya Allah, darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari persengketaan dan perselisihan dalam persisian dari rumah tangga kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang belum menikah jaga hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridhoi dengan cara yang kau ridhoi ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab masuk pemperzinaan ya Allah dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon muliakan kami di rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami, muliakan kami kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah kami mohon berikan kepada kami segala kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam segala urusan kami yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang sudah lapang rezekinya jadikan rezeki itu sebab mereka masuk surgamu ya Allah. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah. Yang berjuang di sini orang-orang ikhlas ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jauhkan kami dari ria. Ya Allah kami mohon. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah. Dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah. Di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak. Kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan. Kami sujud di dalam solat kami. Kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah.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 اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة نعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتحة Baik, dengan ditutupnya doa tadi maka berakhirlah pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dan keber keberkahan doa tadi menjadikan kita menjadikan kita selalu merindukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita lembut dan bersih yang disinari oleh sinar ketaatan dan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami informasikan bahwasanya penyajian pada